Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan bab yang ke-15 Dari kitab Tauhid Yaitu sebuah bab yang membahas tentang Dalil-dalil yang menunjukkan Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki dalil yang keempat. Dalil yang keempat di dalam bab ini. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa fihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma." Dan diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jamaah sekalian, kalau disebut Ibnu Umar maka yang dimaksudkan sudah jelas adalah Abdullah bin Umar Padahal Umar memiliki anak lebih dari satu, banyak anak beliau. Putra-putri beliau sangat banyak, tapi kalau disebut Ibnu Umar, orang taunya Abdullah. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliaulah yang dikenal dengan ilmu dan ibadah. Jadi kalau disebut Ibnu Umar, maksudnya bukan anak Umar yang lain, tetapi yang namanya Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salah seorang anak muda dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan banyak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak belajar kepada para sahabat senior yang kemudian beliau dikenal sebagai salah seorang ulama besar dari generasi sahabat dan juga termasuk ahli ibadah di kalangan sahabat yang terkenal. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Jadi subhanallah beliau wafat 63 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Nabi wafat beliau masih remaja baru saja balik ya radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai beliau annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasannya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atil akhirah minal fajri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir solat subuh. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Beliau berdoa, "Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan." Ba'da mayakul itu beliau baca setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Jadi setelah membaca itu beliau berdoa Allahumma an fulanan wa fulanan. Inilah doa kunut. Fa anzalallahu taala maka Allah menurunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan di dalam urusan tersebut yaitu urusan memberi hidayah atau menyesatkan. Surat Ali Imran ayat 128. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain disebutkan siapa fulan dan fulan yang dimaksud di dalam hadis sebelumnya. Yad'u ala Sufwan bin Umayyah. Nabi saw mendoakan laknat atas sofwan bin Umayyah Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Maka turunlah ayat engkau tidak memiliki urusan atau memiliki campur tangan di dalam urusan itu sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 128. Jadi hadis ini ada dua hadis yang dua-duanya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berbicara tentang orang-orang yang didoakan agar mendapatkan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tiga orang. Pada riwayat yang pertama tidak disebutkan namanya. Riwayat yang kedua disebutkan namanya. Demikianlah hadis satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Mereka adalah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Kenapa Rasulullah SAW mendoakan laknat atas mereka? Karena merekalah yang terlibat dalam pembunuhan kaum muslimin Iya. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan kaum muslimin. Pada perang Uhud, khususnya pada perang Uhud. Jadi kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga menceritakan tentang sebab turunnya ayat yang sama Ali Imran ayat 128. Tetapi dalam kisah yang berbeda. Kalau yang pertama ketika Nabi mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum akan mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan hidayah ketika mereka sudah melukai nabi mereka? Maka turunlah ayat ini. Ali Imran 128. Tetapi dalam hadis ini disebutkan turun ayat ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam doa kunut beliau melaknat tiga orang. Maka ulama menjelaskan bisa saja dua peristiwa menyebabkan turunnya satu ayat, ayat yang sama. Iya. Jadi mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi sebab turunnya satu ayat ada dua peristiwa. ya. Jadi hadis yang sebelumnya dan hadis yang sekarang kita baca adalah sebab dua peristiwa yang menyebabkan turunnya sebuah ayat Ali Imran ayat 128. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran pertama, Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Beliau tidak bisa mengatur Allah. Kehendak beliau belum tentu menjadi kehendak Allah. Beliau hanya manusia biasa seperti kita juga. Beliau juga tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa menyesatkan. Bahkan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Karena seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menginginkan mereka untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan hidayah sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka terhadap kaum muslimin pada perang Uhud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau menunjukkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga beliau tidak bisa mengatur Allah kehendak beliau belum tentu menjadi kehendak Allah apabila Allah kehendaki pasti terjadi walaupun beliau tidak menghendakinya apabila Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi walaupun beliau menginginkannya. Ya, sebagaimana insyaallah kita akan bahas nanti akan datang penjelasan tentang kisah Abu Talib. Betapa Rasulullah SAW menginginkan agar pamannya tersebut mendapatkan hidayah tetapi Allah tidak berkenan untuk memberikan hidayah kepadanya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat hadis yang mulia ini adalah tidak sepatutnya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersekutukan dengan Allah. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling Allah cintai. Tetapi tetap saja beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Dan Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Allah apapun artinya umum sifatnya, enggak ada pengecualian. Tidak diperkecualikan para wali, para wali, para nabi maupun malaikat. Semuanya terlarang. Tidak boleh kita persekutukan Allah dengan makhluk yang paling mulia sekalipun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari sini juga kita bisa memetik pelajaran. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Maka mempersekutukan Allah dengan selain beliau lebih tidak patut lagi. Ya. Hanya saja ada sebagian orang yang benar-benar sudah menyimpang. Mereka mengatakan mereka memiliki wali-wali yang derajatnya sudah lebih tinggi dari para nabi. Kenapa? Karena para nabi baru di tingkat syariat. Para wali mereka tingkat hakikat. Subhanallah. Jamaah sekalian, ini bukan sekedar mengada-ada, tetapi ini kekufuran. Orang yang memiliki keyakinan ini maka dia memiliki keyakinan kufur. Kalau dia meyakini para walinya sudah lebih tinggi dari para nabi, para nabi para para nabi baru di tingkat syariat, pengikut para nabi baru di tingkat syariat. Sedangkan para wali mereka sudah di tingkat hakikat. Gak perlu lagi dengan syariat. Gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu zakat, gak perlu haji dan semuanya. Karena dia sudah tingkat hakikat atau ma'rifat. Bahkan kalau ada walinya yang berbuat dosa, mereka tidak akan menyalahkan karena secara syariat itu memang berdosa, tapi secara hakikat tidak lagi dosa. Ini jemaah sekalian adalah kekufuran, bukan penyimpangan biasa, tetapi kekafiran. Kenapa? Di antaranya karena itu bermakna mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW untuk seluruh umat untuk seluruh manusia. Padahal Allah berfirman, "Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Enggak ada pengecualian. Semua manusia wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah beliau diutus. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya atau gurunya sudah sampai derajat wali sehingga tidak wajib lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama saja dia mengatakan nabi tidak diutus kepada wali tersebut. Iya. Dan ini adalah pemutarbalikan fakta yang sebenarnya. Seharusnya wali itu orang yang paling takwa kepada Allah. Tetapi bagi mereka semakin apa namanya menentang durhaka kepada Allah, menentang Allah, tidak mau ibadah, itulah yang pantas disebut sebagai wali. Ya. Bahkan orang gila pun bisa jadi wali. Ya. Makin aneh, makin nyeleneh, malah dianggap sebagai wali. Karena keyakinan itu, dia sudah hakikat. Ya. Secara syariat kelihatannya gila, ya. tapi secara hakikat nggak gila. Subhanallah. Ini yang terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Selain beliau tentu lebih tidak patut lagi. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik petik dari ayat atau dari hadis yang mulia ini. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah, tidak pula bisa menutup pintu hidayah. Ternyata orang-orang yang beliau doakan ini supaya dilaknat di kemudian hari semuanya masuk Islam. Ya, subhanallah. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Mereka yang membunuh kaum muslimin di perang Uhud dan didoakan supaya celaka tidak akan dapat hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di kemudian hari Allah memberikan hidayah kepada mereka jadi ini benar-benar menunjukkan Allah adalah Rob yang esa tidak ada sekutu baginya dia berbuat sesuai dengan kehendaknya dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Apabila dia menghendaki pasti terjadi apabila dia tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tidak boleh melaknat secara person atau mendoakan jelek tidak boleh mendoakan kejelekan yang sifatnya melaknat yaitu menutup pintu hidayah kepada person tertentu. Walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Iya. Walaupun ulama masih berbeda pendapat di sini, tapi jumhur ulama berpendapat demikian berdasarkan hadis ini. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh mendoakan seseorang tertutup pintu hidayah atau dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari hidayah dan rahmatnya. Itu artinya laknat. Dia dijauhkan dari rahmat dan hidayah Allah. Ini tidak dibenarkan. Walaupun dia kafir. Kecuali yang sudah jelas-jelas dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, Iblis. Atau Fir'aun. Atau Abu Lahab. Itu ada dalil khusus yang melaknat mereka, yang menyatakan mereka penghuni neraka. Tetapi kalau orang-orang yang lainnya selain mereka yang tidak ada dalil khusus menunjukkannya, tidak boleh kita melaknat secara person. Namun dibolehkan melaknat secara umum. Misalnya kita mengatakan laknatullahi alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kita enggak sebutkan person di antara mereka secara khusus. Kenapa? Karena orang-orang di antara mereka masih mungkin mendapatkan hidayah masih mungkin mendapatkan hidayah. Tapi kalau secara keseluruhan itu nggak mungkin. Karena Allah tetapkan Yahudi dan Nasrani akan tetap ada sampai hari kiamat. Iya. Dan terdapat dalil-dalil juga yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka secara umum. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas hadis yang berbunyi laknatullahi ala Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Jadi laknatnya secara umum nggak dis, nggak ditujukan kepada person tertentu. Kalau ditujukan kepada person tertentu ini tidak dibenarkan karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya kecuali yang telah dilaknat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencercah atau mencaci maki. Tidak pula yang suka melaknat. Tidak juga yang suka melakukan perbuatan keji dan berkata-kata kotor. Iya. Jadi orang mukmin itu tidak suka melaknat. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Innal la'anina la yakununa syufa'a yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, tidak akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ya. Jadi tidak dibenarkan melaknat secara person. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah di dalam hadis ini dan dalam banyak hadis yang lain terdapat syariat kunut nazilah. Kunut nazilah. Apa arti kunut nazilah jemaah sekalian? Kunut nazilah itu adalah kunut untuk mendoakan mendoakan orang mukmin yang dizolimi orang kafir dan mendoakan keburukan untuk orang kafir yang menzoliminya seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Demikian pula pada peristiwa sumur Maunah yaitu 70 orang sahabat, ya subhanallah, ada orang ada beberapa kampung orang kafir, mereka minta bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengutus 70 orang sahabat ahli ibadah dan ahli membaca Al-Qur'an sekaligus untuk mengajari mereka. Ternyata mereka dikhianati semuanya 70 orang dibunuh di sumur Maunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar dan tentunya sangat sedih dan beliau mendoakan kebaikan untuk sahabat-sahabatnya yang terbunuh dan mendoakan pembalasan untuk orang-orang kafir yang membunuh mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu hanya sebulan. Jadi kunut di dalam solat wajib. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus selama hidup beliau. Hanya beberapa waktu saja, di antaranya hanya sebulan. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kunut di dalam solat tidak khusus pada solat subuh. Tidak khusus pada solat subuh. Adapun di dalam hadis ini disebutkan solat subuh. Hadis ini disebutkan solat subuh. Nabi SAW membaca kunut setelah bangkit dari ruku. Tetapi hadis ini bukan pembatasan. Karena dalam riwayat Bukhari yang lain, disebutkan Nabi SAW juga per pernah membaca kunut pada solat maghrib. Dan itu juga sering beliau lakukan. Ya, bahkan kadang-kadang lebih sering daripada solat subuh. Demikian pula beliau pernah melakukan pada waktu zuhur, asar dan isya. Itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun dalil tentang pengkhususan subuh saja ini tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih pengkhususan kunut untuk dilakukan di subuh saja. Iya. Jadi kesimpulannya dua hal penting tentang kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi tidak melakukan kunut kecuali ada nazilah yaitu ada peristiwa yang di situ terjadi orang-orang kafir menzolimi kaum muslimin dan beliau tidak melakukan itu terus-menerus dan beliau melakukannya di dalam solat lima waktu tidak dikhususkan subuh saja jadi tidak beliau lakukan sepanjang waktu dan sebagian ulama menjelaskan untuk kunut nazilah Sepatutnya yang memerintahkan kita kunut adalah pemerintah. Iya. Sepatutnya yang memerintahkan kita untuk melakukan kunut adalah pemerintah. Walaupun sebagian ulama berpendapat kalau pemerintah tidak melarang maka tidak masalah. Tetapi pada asalnya yang disyariatkan untuk memerintahkan kunut itu keputusan pemerintah. Ini kalau kita baca-baca kitab fikih ada apa namanya ketentuan-ketentuan khusus yang masyarakat tidak boleh mengambil keputusan sendiri termasuk di dalam kunut nazilah ya itu dengan seruan pemerintah ya dan Pak Menteri kita beliau mengetahui ini makanya kemarin waktu peristiwa Rohingya ada edaran resmi dari Departemen Agama untuk melakukan doa kunut terkait dengan pembantaian di Rohingya. Iya. Jadi ini terkait dengan kunut. Walaupun dimaklumi juga sebagian ulama Syafi'iyah mereka berpendapat kunut di solat subuh. Ya. Dan Imam Ahmad yang berpendapat tidak kunut, beliau kalau solat subuh Imam yang kunut, beliau kunut. Beliau ikut kunut. Ya. Karena beliau berdalil dengan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Ini termasuk perkara-perkara khilaf di kalangan ulama ahlu sunnah. Di kalangan ulama ahlu sunnah khilafnya. Maka penuntut ilmu mencari pendapat yang paling kuat yang berdasarkan dalil tanpa harus memusuhi dan mencela yang menyelisihi pendapatnya. Karena apa? Karena ini masih dalam lingkup perbedaan antara sesama ahlu sunnah. Ya, wallahu alam. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasannya imam membaca sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Jadi imam membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala berkata wafihi dan juga di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau ia berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya ma'syara Quraisy" au kalimatan nahwaha. Wahai orang-orang Quraisy atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian sendiri, aku tidak sedikit pun bisa menyelamatkan kalian dari Allah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib La ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi saw. selamatkan dirimu sendiri, aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a wahai Fatimah putrinya Muhammad silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun inilah jamaah sekalian hadis yang terakhir dalil yang terakhir di dalam bab ini di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, persis seperti sebelumnya, yaitu peringatan bahwa Nabi Muhammad sallallahu tidaklah patut dipersekutukan dengan Allah. Beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga yang sedikit pun tidak bisa menolong orang lain. Bahkan tidak pula bisa menolong diri beliau sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Kemudian beliau jelaskan apa yang menyebabkan Allah bisa menolong kita, yaitu keimanan kita. Kalau seseorang mempersekutukan Allah, maka tidak seorang pun yang bisa menolongnya. Oleh karena itu, dalam hadis ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting bahwasannya orang yang mempersekutukan Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Walaupun dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan putri beliau sendiri. Beliau ingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Apalagi tentunya kita yang tidak punya hubungan nasab atau kebanyakan kita enggak punya hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tentunya tidak ada yang bisa menolong kita seorang pun kecuali amalan kita sendiri. Iya. Oleh karena itu, di dalam hadis ini juga ada pelajaran penting bahwasannya hubungan nasab atau ketinggian nasab, kemuliaan nasab sama sekali tidak bisa menolong seseorang dari azab Allah. Sama sekali tidak bisa menolong seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Bahkan keluarga Nabi yang sangat dekat Abu Talib. Bukan hanya dekat, jasanya luar biasa terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang sampai beliau sampai dia mati dia tidak beriman maka Nabi SAW pun tidak bisa menyelamatkannya untuk mengeluarkannya dari azab neraka. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tercabang juga di sini sebuah pelajaran penting yaitu keluarga Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan keturunan beliau sama sekali bukan ukuran kebenaran. Artinya, kalau mereka berkata sudah pasti benar, tidak. Kebenaran itu ukurannya sudah jelas. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kebenaran. Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sedikit pun merupakan ukuran kebenaran. Mereka bisa benar dan mereka bisa salah. Bahkan ulama menjelaskan, sering kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimaksud Ali Muhammad, keluarga Muhammad itu tidak sebatas kerabat beliau, tetapi seluruh pengikut beliau. Ini penafsiran sebagian ulama. Yang dimaksud keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh pengikut beliau. Iya. Jadi yang paling inti di sini adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Wajib bagi kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus memuliakan keluarga Nabi melebihi keluarga kita. Tetapi mereka itu bukan ukuran kebenaran. Kalau mereka benar kita ikuti. Kalau salah jangan kita ikuti. Iya. Kalau salah jangan kita ikuti, apalagi sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak berikan jaminan. Tidak ada satu ayat dan tidak ada satu hadis yang memberikan jaminan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti semuanya beriman dan akan masuk surga tidak ada. Jadi kita harus hati-hati waspada, belum tentu dia sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang diajarkan pasti benar. Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Iya. Bahkan jemaah sekalian, ada orang yang mengaku-ngaku entah betul atau tidak. Mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka Syiah. Ya. Walaupun pengakuan mereka ini pun enggak boleh kita langsung terima. Karena begitulah orang mengaku-ngaku mudah sekali. Makanya dalam Islam itu sebenarnya ada ilmu nasab yang diketahui oleh ulama-ulama khusus. Jadi kalau cuma sekedar ngaku-ngaku saja, banyak orang bisa mengaku. Tapi belum tentu setelah diteliti. Dan itu banyak. Orang mengaku, dia mengaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia penganut Syiah. Iya. Artinya, andai benar dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita nggak boleh mengikuti dia. nggak boleh hadir di majelisnya. Kalau ternyata dia benar-benar berpemahaman Syiah. Iya. Dan alhamdulillah tidak sedikit juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih hidup dan mereka adalah termasuk para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini bahwasannya tidak boleh meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah tidak boleh meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah makanya di sini Kata Nabi SAW kepada Fatimah, silahkan minta harta milikku sekehendakmu. Iya. Nabi tidak mengatakan silahkan minta surga kepadaku. Itu bukan milik beliau. Silahkan minta hidayah kepadaku. Itu bukan milik beliau. Beliau tidak bisa mengabulkannya sedikit pun. Maka tidak boleh kita meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya Allah sendiri yang maha mampu mengabulkannya. Kalau kita minta kepada makhluk, maka itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bersegera melakukan perintah Allah. Ya, begitu turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dan memanggil kaumnya satu persatu. Wahai Quraisy, wahai paman, wahai bibi, wahai putriku, subhanallah. Dipanggil satu persatu. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersegera untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dan alhamdulillah kita telah selesai dari bab ini semoga bermanfaat wabillahi taufik ada sedikit waktu untuk tanya jawab saya persilakan Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah secara khusus istri-istri Nabi Muhammad SAW. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Eh, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah tetapkan bahkan sepakat seluruh ulama memahami demikian bahwa mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Mereka adalah wanita-wanita yang Allah sucikan Ya, Andai mereka punya dosa, Allah telah maafkan. Yang kedua, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sahabat. Tentu mereka juga dijamin masuk surga sebagaimana para sahabat yang lain. Karena terdapat dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain yang menunjukkan para sahabat semuanya adalah penghuni surga. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di masa beliau dan termasuk sahabat beliau karena definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Mati di dalam keimanan. Iya. Jadi siapapun itu yang wafat dalam keimanan dari kalangan orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sahabat beliau yang sudah dijamin masuk surga. Iya. Adapun selain itu maka saya belum tahu kalau ada ulama yang menafsirkan demikian. Dan juga Penafsiran seperti itu bertentangan dengan kenyataan. Bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Abu Talib. Abu Talib kurang apa kekeluargaannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Abu Talib bukan hanya keluarga dekat, tetapi beliau juga punya jasa-jasa besar. Punya jasa-jasa besar terhadap Islam dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya dia tidak mau beriman sampai mati. Nabi sangat sedih. Nabi SAW sangat sedih sampai beliau pingin mendoakan pamannya tersebut. Tapi Allah turunkan surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang musyrik afwan tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun kerabatnya yang terdekat. Coba perhatikan jemaah sekalian, ayat ini turun menyatakan Abu Thalib kerabat terdekat. Tapi Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Abu Talib. Jadi penafsiran seperti itu bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Ya, dan juga ya, tapi sekali lagi entah benar atau tidak, mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi melakukan kesyirikan. Ya, tidak sedikit hari ini. Mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi amalannya penuh dengan kesyirikan. Apakah Nabi mengajarkan seperti ini?